oleh Allah Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali setelah kurang lebih satu bulan Ya kita absen di masjid ini Dan Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik Pertemuan yang dinilai oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Sampai bab berapa? Bab maja'a annal huluwa fi quburis salihin tasiruha awsanan tu'badu min dunillah. Atau yusayyiruha awtanan tu'badu min dunillah. Bab sesungguhnya hulu sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jadi Berhala itu tidak hanya patung. Berhala bisa benda-benda lain yang disembah. Kuburan bisa jadi berhala. Keris bisa jadi berhala. Simak bisa menjadi berhala. Aki bisa menjadi berhala. Rawa Malikun fil Muwatta Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berarti kuburan bisa menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat bahkan Rasulullah meminta kepada Allah berdoa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, yang diminta-mintai, yang dingalap berkali. Ini nabi loh padahal. Manusia terbaik di muka bumi. Nabi yang paling terbaik. Ya. Beliau adalah mahkotanya para wali di muka bumi. Itu saja beliau berdoa kepada Allah jangan sampai kuburannya dikultuskan oleh kaumnya. Padahal Nabi, kalau Nabi ada nggak boleh dikultuskan kuburannya, maka bagaimana dengan orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad SAW? Makanya di Arab Saudi di dekat tempat. Saya nggak bisa bayangkan seandainya tidak dijaga oleh tentara-tentara itu mungkin tidak karu-karuan. Istadja ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Sungguh sangat dahsyat kemurkaan Allah atas kaum yang kaum itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid. Kemarin sudah saya terangkan. Menjadikan kuburan sebagai masjid tidak berarti dibangun di atasnya apa? Masjid tidak harus. Tapi memposisikan kuburan seperti posisi masjid dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai istighosa, dipakai macam-macam. Ini Rasulullah yang ngomong. Jelas ini diajarkan ke anak-anaknya, ke tetangganya. Jangan sungkan-sungkan ngajak orang ngaji, Pak. Semua orang itu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Semua orang. Perhatikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi untuk umat manusia. Tapi ada syaratnya. Tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil harus ngejak yang baik, mencegah yang mungkar. Kalau punya ilmu ya dengan lisannya, dengan penyampaiannya. Kalau nggak punya ilmu ya dengan ajakannya, ngajak. Jangan malu-malu ngejak kebaikan itu. Anda tidak akan ditanya di akhirat, kenapa kok tetanggamu kok nggak ikut kamu? Kamu kok nggak mampu mendakwainya? Tidak seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah kenapa kok kamu tidak mengajaknya? Ajak dulu. Gelem gak gelem sampai yang sudah dapat pahala. Ya, waman asmanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah orang yang lebih tinggi, lebih mulia ucapannya bila dibandingkan dengan orang yang ngajak ke jalan Allah. Ayo pengajian. Ayo saya minta bonceng. Bila perlu di masukkan ke warung-warung dulu supaya senang ikut ngaji. Kayak gini nih kak, banyak gak ngerti loh pak orang-orang. Sampai jelas. Kalau gak ngaji gak ngerti. Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wazanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istajja ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah sangat murka, sungguh dahsyat kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Artinya kalau tempatnya Nabi manusia paling mulia saja dilarang dan Allah murka apalagi yang levelnya di bawah Rasulullah. Dan ini bukan berarti larangan jarak kubur. Kan sering saya sampaikan ya. Hadis ini bukan berarti melarang orang apa? Ziarah kubur enggak. Karena ziarah kubur kan sudah saya jelaskan mungkin sudah ribuan kali di tempat ini. Ada berapa ziarah kubur itu? Ya? Ada berapa? Ada dua apa ada Tiga. Saya ulang ya, tolong. Karena ini pembuktian selama ini panjenengan serius apa tidak? Ziarah kubur ada berapa? Subhanallah. Dan sering disampaikan masih aja bingung. Ziarah kubur ada berapa? Ada berapa? Satu, ziarah syariah, ziarah yang sesuai Syariah. Yang kedua, bid'iyah, ziarah yang bid'ah nggak ada tuntunannya. Yang ketiga, kita syirkiyah, kita syirik. Dan itu sudah sering saya sampaikan itu, ya, tak usah saya ulangi. Ada juga yang membagi bid'ah, eh, ada juga yang membagi ziarah kubur menjadi dua. Ziarah syariah dan ziarah yang ghairu syariah. Yang syariah sudah saya jelaskan tujuannya dua. Mengingat mati dan mendoakan orang yang mati. Yang ghairu syariah ada dua. Ada bid'iyah, ada syirkiyah. Sama saja sebenarnya. Wali bin Jarir nadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid dan dari Ibnu Jarir diriwayatkan Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Terangkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Allah lata dan Al-Uzza. Mengapa kok dikatakan Lata? Jadi orang kafir jahiliyah itu punya patung, Lata dan Kenapa dikatakan lata? Kalau Mujahid berkata, karena yaitu lahum sawiqa. Dahulu orangnya itu mengajuk tepung, membuat makanan, dikasih air, dikasih minyak, terus dibagikan kepada jemaah haji. Setelah meninggal, mereka pun mendatangi kuburannya. Berarti, lata itu dulu manusia apa? Ujuk-ujuk berhala manusia dulunya. Biar tahu, dikira itu patung nggak ada usul-usulnya. Itu ada usul-usulnya. Jadi lata itu menungso. Kenapa dikatakan lata? Lata ya lutu bahasa Arab. Yang artinya mengaduk Tepung karena riwayatnya orang ini ketika hidup. Ini suka membuat adonan makanan dibagikan ke jemaah haji. Haji itu jajan nggak pada waktu itu? Tapi haji menurut kaum jahiliyah bisa dipahami? Diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi bukan bukit makanan dikasihkan orang banyak. Setelah itu mati. Setelah mati, maka orang-orang itu mendatangi kuburannya Lata. Terus dijadikan patung. Berarti Lata dulu orang baik atau Tidak menurut mereka? Baik. Karena baik, dikultuskan sampai akhirnya disembah. Gak ada bedanya dengan zaman sekarang. Ketika mereka ditegur sama para nabi, kenapa kalian kok nyembah berhala-berhala? Maka orang kafir Quraisy mengatakan kami nggak nyembah berhala-berhala ini, tapi dulu orang-orang ini ketika hidup mereka ini orang soleh untuk mendekatkan diri kami kepada Allah melalui orang-orang soleh ini. Sama nggak dengan zaman sekarang? Yang bisa. Ya ini kalau nggak ngaji nggak ngerti. Kan sudah sering saya sampaikan, orang kafir pun nggak mau dikatakan nyembah patung. Ya you know? Ketika ditanya, kenapa kamu kok nyembah patung? Kami nggak nyembah patung, cuman ini dulu kan orang soleh nih. Kami menjadikan mereka sebagai wasilah tawasul untuk disampaikan kepada Allah. Surat apa itu Angkat tangan. Mana budum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah-nyembah patung-patung itu. Tapi patung-patung dulu itu kan orang soleh. Mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama dengan orang sekarang ini. Jangan nyembah kuburan. Siapa yang nyembah kuburan? Saya nggak nyembah kuburan kok. Cuma ini kan orang soleh. Sama kan bedanya. Surat apa? Sudah ditulis dari lama ini. Yang bisa saya kasih hadiah, saya punya hadiah banyak. Tapi belum bawa. Selama itu saya bawa. Ayo sebutkan. Surat apa? Ketika orang-orang kafir ditegur sama para nabi, jangan nyembah berhala-berhala. Orang kafir pun mengatakan, mana butuhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Akan tetapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Wasilah tawasul. Dengan orang soleh tadi ketika masih hidup. Waktu itu di soleh. Surat apa? Angkat tangan lah. Supaya saya itu tidak bingung nanti hadiahnya ke siapa. Iya, silahkan. Surat Yunus 106. Gimana bunyinya? Surat Yunus 100 Coba dibaca Pak Right. Ya. Belum. Itu larangan berbuat syirik, tapi bukan yang ini. Ah, siapa yang tangan? Silakan. Surat Az-Zumar ayat 3 itu ditulis. Ditulis surat Az-Zumar ayat 3. Surat apa? Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya bacakan. Ayatnya panjang ya. Walladzina takhadu min dunillah min duni awliya'a dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, mereka mengatakan mana budur kami nggak nyembah mereka. Illa liyukarribuna zulfa. Hanya saja mereka ini akan mendekatkan kami kepada Allah. Tuh suratnya. Sumar ayat berapa? di tengah-tengah ayat karena ayatnya nggak panjang. Namanya siapa mas? Mas siapa? Mas Koko. Lebih pada insya Allah Jadi kembali ke materi ini ya. Orang-orang kafir jahiliyah itu nyembah lata. Kita sebelum ngaji mengira bahwa lata adalah nama patung selesai, betul kan? Padahal ternyata lata itu nama manusia, dulunya orang baik, dermawan, kaya raya, terus banyak sebabkan donasinya untuk jemaah haji. Terus setelah mati dikuburkan. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibn Abbas Famata fa'akofu ala kubri ketika meninggal dunia si dan tersebut, orang-orang mendatangi kuburannya. Bakala Abul Jauza an Ibni Abbasin. Abul Jauza meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, karena yalutu sawiqalil haji jahulu, lata ini pada mulanya adalah orang yang mengadu apa? Tepung untuk jemaah haji. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qaal dan dari Abdullah bin Abbas Rasulullah bersabda dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata perhatikan La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang ziarah kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid suraj dan orang-orang yang menjadikan uh, orang yang menjadikan kuburan di atasnya sebagai tempat-tempat ibadah dan memberinya lampu-lampu penerangan. Hadis ini sebagian ulama melemahkan hadis ini tentang pelarangan wanita Ya. Al-Albani ya termasuk yang melemahkan dengan lafaz ini Rasulullah apa dikatakan Rasulullah melaknat peziarah wanita ya karena Rasulullah ngajari Aisyah ini dilemahkan sebagian ulama melemahkan hadis ini karena wanita boleh ziarah kubur ada yang boleh ada yang Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah mengajari Aisyah doa masuk kuburan. Bukan masuk kuburan, masuk galian itu bukan. Masuk tanah pemakaman. Ya, Assalamualaikum ya ahlat diyar. Dan seterusnya, Rasulullah mengajarkan ke siapa? Berarti boleh, selama tidak melanggar aturan. Tapi lafaz yang lain adalah la'anallahu suwaratul kubur. Allah juga melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Itu yang nggak boleh, tapi sekali pun, Itu pun pakai aturan. Ziarah kubur itu. Ziarah kubur nggak boleh pakai pakai seragam hitam-hitam semua. Nggak boleh itu bid'ah. Itu itu tasabun dengan orang-orang barat kalau jauh kubur pakai hitam-hitam semuanya. Sampai payungnya pun hitam, ujungnya hitam, sepatunya hitam, kalau kakinya hitam. Itu tidak ada sebenarnya seperti itu. Kemudian juga dalam jarak kubur dilarang juga untuk larangan tentang kubur itu banyak ya. Larangan-larangan seputar kubur. Satu, satu, biar urut aja ya. Satu, larangan membangun kuburan. Tidak boleh bangun kuburan. Mengkejingnya. apalagi dipakai rumah-rumahan gitu. Terus dibangun tembok-tembok, ini tambah nama tidak boleh. Yang kedua dilarang tajis. Tajis itu mengkabur, mengecat Yang ketiga, larangan menulis. Nulis-nulis, di nama apa ditulis sebentar dulu kuburannya dikasih kaligrafi kaligrafi terus ditinggikan yang nomor berapa empat larangan duduk-duduk di kuburan menduduki kuburan maksudnya kuburan terus diduduki ataupun jalannya ya boleh orang tua pernah duduk tapi bukan duduk di atas kuburan Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yubna al qabr wa an yub wa an yujassas wa an yubkat alaihi wa an yukad. Atau kata Rasulullah. Rasulullah melarang membangun kuburan, membangun di atas kuburan. Di atas tadi macam-macam, termasuk mengejek itu Nggak boleh. Terus siapa? Nah, wan yudassos dan mengkabur mengecat. Wa an yuktab alai dan nulis-nulis di atas kubur. Tulis. Terus yang nomor empat wa an yukat alaihi apa tadi? Boleh duduk di atas kubur. Empat ya. Terus nomor berapa sekarang? Lima, tidak boleh satu rihal. Tidak boleh satu rihal kepada kuburan. Ngerti satu rihal? Nah, yang di tangga-tangga saya kasih aja Tidak boleh satu rihal terhadap kuburan. Satu rihal itu artinya bepergian jauh membawa bekal tujuannya khusus untuk jarak kubur. mengajarkan perjalanan jauh dalam rangka khususun jarak ya kubur saja jauh. Ya nah, Seorang Banjarmasin datang ke Surabaya itu cuma cuma memang ya nyekar jual atau jauh saja. Orang dari Jakarta tujuannya murni jarak ya kubur datang dari tempat yang jauh. jauh itu saja Rasulullah mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salah tadi masjid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka ibadah. Kecuali tiga tempat saja yang boleh. Tempat yang ramah dalam Islam yang boleh. Itu, eh, itu apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil. Jadi sama kalau dongo jangan ya Allah, Berikan aku rezeki supaya bisa diarah ke makam nabimu ya Allah. Jangan begitu aja. itu aja lah Ya Allah berikan rezeki yang baik supaya aku bisa umroh ya Allah. Sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau sudah sampai sana silakan ya Allah. Paham? Jadi kami ya. Karena jelas-jelas ya, sholat di Masjidil Haram seperti sholat seratus ribu kali di masjid lain. Masjid Nabawi berapa? Seribu kali di masjid lain. Masjid al Aqsa lima. Semoga kita semuanya bisa ke sana. Yang mau ikut saya, ayo. Nanti kita. Jadi seperti itu. Ya, Selain itu jangan macam-macam mengajak tempat keramat ya. ya, tuh. Itu nomor berapa tadi? Lima tadi ya. Sekarang nomor enam. Nomor enam larangan membuat lampu-lampu di atas kuburan. Orang Arab jahili itu seperti itu dulu ya kuburan terus kasih lampu nerangan. Sama dulu tujuannya itu memuliakan suami berkubur. Tapi kalau zaman sekarang dikasih lampu tujuannya untuk jalan kuburan itu ya. Barangkali ada orang yang wafat tengah malam misalnya seperti itu mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya karena yang, yang dimaksud nggak boleh itu dulu itu orang jahiliyah itu kalau jarang kuburannya orang-orang itu dikasih apa? Lampu tujuannya ini orang hebat dikasih. Tapi bukan lampu ini kira, lampu apa? Lampu pelik. Gitu ya. Kembali ke materi. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis jadi dari apa? Oh masih ada lagi nomor tujuh ya. Larangan beribadah di atas kuburan. Maksudnya beribadah yang kalau berdoa ya boleh lah. Ya, berdoa kan boleh kan memang tujuannya itu mendoakan mayat. Tapi yang dimaksud ibadah di sini apa saja yang membaca Quran, kataman Quran, isi istighosah, kemudian sholat, kemudian apa lagi itu nggak boleh. Tapi kalau mendoakan lain, Kemudian larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau masjid dalam kuburan atau kuburan dalam masjid itu tidak boleh. Banyak guys. Biasanya masjid-masjid agung itu seperti itu. Tapi Surabaya tidak apa begitu. Biasanya kalau masjid agung itu biasanya ada kuburannya di depannya. Jadi kalau di masjid depannya ada kuburan, tidak boleh kita sholat di situ. Lalu solu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap Kecuali kalau sudah terpisahkan dengan apa? Jalan. Sholat tak apa-apa. Tapi kalau satu pekarangan, bahkan ada kiai yang kiainya misalnya wasiat nanti kalau aku mati tolong kuburkan aku di tempat tengah masjid. Ada tidak? Tujuannya biar santrinya selalu mendoakan. Tidak boleh. Rasulullah jelas nih. Jangan kau jadikan kuburan itu sebagai Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini satu, tafsirul ausan. Tafsirul ausan, tafsir dari berhala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari materi kita satu, tafsirul ausan, tafsir berhala. Bahwa berhala itu tidak hanya kepada sama patung, bisa kuburan, bisa benda keramat, bisa batu, bisa pohon, bisa manusia. Ya, dukun-dukun itu berhala. Tobut. Yang nomor dua, tafsirul ibadah. Tafsir dari, tafsir tentang ibadah. Maksudnya, mengagungkan kuburan dengan dijadikan sebagai tempat melakukan ibadah adalah termasuk ibadah yang dilarang oleh Nabi. Makanya dulu di zaman Nabi awal-awal itu jarang kubur dilarang sama Nabi, Pak. Nabi mengatakan kuntuna nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang boleh silakan. Dua. Satu untuk mendoakan mayit. Dua untuk mengingat Nomor tiga. Annahu lam yasta'id illa mimma yakhafu wuku'ahu. Tidaklah Rasulullah berlindung dari sebuah hal kecuali Rasulullah khawatir akan terjadinya. Paham maksudnya? Rasul kan berdoa tadi, Allahumma la taj'al qabri fatanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat sebagai berhala yang disembah. Rasulullah ini tidak mungkin ngomong seperti ini, berdoa seperti ini, kecuali Rasulullah khawatir ini akan menimpa umat. Dan Alhamdulillah, Allah masih menjaga karena Rasul berdoa karena sekarang dijaga ketat sama pemerintah Arab Saudi untuk merealisasikan ayat itu. Ya, coba kalau misalnya tanah haram dikuasai ahli bid'ah, Kaki uyang ujung di bisa gitu. Nomor empat. Karena bihada ittikhadil kuburil anbiya'i masajidah. Dalam doanya tadi Rasulullah sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi ada dua hal doanya Nabi tadi ya doa dengan yang pertama Rasulullah mengatakan Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Setelah itu diteruskan sama Nabi dan Nabi mengatakan istajja ghadabullah ala qaumin ittaqalu kubura'i anbiya'ihim masajida. Sangat besar murka Allah terhadap kaum yang kaum itu menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah setelah Rasulullah berdoa jangan sampai jadikan apa berhala lain disembah setelah itu ditambahi bahwa laknat Allah murka Allah sangat besar kepada orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. asadisa eh, al-khamisa yang nomor lima dikrusit siddatil ghadab Allah disebutkan bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah istajab, dahsyat. Ya. Asadisa yang nomor enam, man min ahamiyah sifatu ma'rifati ibadatillah allati hiya min akbaril awzan. Di antara masalah yang sangat penting adalah pengetahuan sejarah tentang penyembahan Al-Lata. Bahwa Al-Lata adalah berhala yang paling besar di jahiliyah. Jadi dengan pelajaran kita ini akhirnya kita tahu asal usul apa tadi? Allah. Asal usulnya bahwa dulunya adalah orang soleh, orang baik. Ketika mati dibunuh. Yang nomor tujuh ya. Ma'rifatu annau qabru rajulin soleh. Berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang soleh. Kan sudah saya terangkan bolak-balik itu kan dalam surat Nuh di zamannya Nabi Nuh ada wali lima. Siapa saja namanya? Angkat tangan. Silakan. Yogurt. Kok yogurt gitu? Minuman yogurt. Hah? Eh? Surat apa? Ayat ayat 23. Fala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yahuda wa ya'uqa wa Di zamannya Nabi Nuh itu ada lima wali soleh. Orangnya baik. Ketika wafat, kuburannya dijadikan apa? Tempat dikunjungi kuburannya terus dibuatkan apa? Berhala. Lama-lama di ini menunjukkan bahwa asal usul berhala itu dulunya adalah kuburannya manusia yang ya diambil. Siapa namanya mas? Mas Hari. Hari sama mas Koko. Insyaallah. Nomor Delapan ya atau ismu sohibul qabr bahwasanya Nomor delapan bahwa Lata adalah nama orang yang dikuburkan itu. Yang pada mulanya penduduk seorang penduduk yang mengadu teguh untuk jemaah haji. Jadi lata itu dulu nama orang orang soleh. Kemudian nomor sembilan, la'anahu fil kubur Rasulullah melaknat wanita penjara kubur. Ini mazhabnya Arab Saudi. Arab Saudi Mazhabnya Imam Ahmad yang berlaku bukan Saudi. Mazhabnya Imam Ahmad dan dipegang oleh orang-orang hijaz orang Saudi. Tak boleh wanita. Tapi mau alam yang roje boleh. Ya boleh. Kamu kasih penjelasan lebih dia enggak. Usahakan orang-orang Saudi Arabia terlaknat. Rasulullah melaknat wanita berjara kubur. Itu perlu diperinci itu. Yang dilarang itu yang hadis dan itu pakai lafaz zuwarok. Artinya yang tukar tukang berarti apa penggalian itu pula balik jarak kubur, dia nggak boleh tapi kalau sekali ya saya kasih perincian ya biar nggak salah paham nanti kalau melihat orang perempuan aku bilang ya, jam. nomor berapa sepuluh La'anahu human asroja. Beliau melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kubur seperti ajal itu ya satu keluarga kapling kuburan gitu punya lahan sendiri terus buat rumah-rumahan kan gitu kan tapi lampu-lampu ini yang terlarang ya kayak gini tapi kalau di kuburan terus jalan kuburan dikasih lampu-lampu tujuannya kalau ada orang mati tengah malam biar langsung gitu insya Allah meskipun Rasulullah dulu itu melarang ngubur mayat waktu malam karena ada ilahnya, ada sebabnya. Sebabnya adalah khawatir sedikit orang yang merawat jenazahnya. Tapi kalau sekarang kan yang beda, listrik sudah luar biasa ya, ada informasi WA sudah jelaskan di sebenarnya. Jadi insya Allah dibolehkan malam-malam dengan cara tadi itu ya harus terpenuhi haknya mayit, sulatinya jelas, orangnya banyak. Ataupun cuma tiga orang yang nyulati jangan besok saja. Kalau orang yang jawabannya yang lebih banyak, insya nggak apa-apa. Selama terpelihara. Selesai. Berapa berapa menit lagi ada? Sebelum menit lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini ada hadis panjang ya. Di sini menerangkan bahwa diterangkan bahwa ada riwayat tentang zikir bersama-sama di mana? Kuburan ini. ya? Iya. ini saya simpan dulu. Jadi kalau besok kita bahas. Karena tak kita sekarang kita bahas. Panjang. Ya, harus dipelajari dulu. Harus dilihat-lihat maksudnya dan tafsiran para ulama. Ya, yang lain. Dalam. Lebih baik tidak ditulis ya. Allah alam. Lebih baik tidak ditulis. Itu sebagian ulama kalau sekedar bersama ada yang mengatakan eh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau lebih baik tidak. Karena lafaznya jelas, layu tak alai tidak tulisi Gimana? Dikasih tanda Tanda batu khusus apa Silakan eh. Sebentar ya Di zaman Nabi Nulisi batu nisan Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Diamalkan? Ya sudah, eh, itu aja Nulisi batu nisan di zaman Nabi, zaman apa Hilangkan atau tidak? Berarti gak ada penghalang. Gak ada penghalang kan di zaman Nabi. Berarti seandainya baik sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kan? Kalau ada tembok masjid itu bukan batas. Batas itu kalau sudah masjid terus di tembok itu baru masjid. Kalau temboknya tembok masjid sendiri terus di sampingnya tembok masjid ada kuburan di sana. Jangan sholat di sana. ilal kubur, janganlah sholat menghadap ke kubur. harus dipakai jalan ya. teman. Siapa lagi? Ya, yang punya masjid itu. Ya. betul Jalan ya. Jualan rokok. Sekarang jualan rokok. Sudah tidak rokok. Tapi sekarang sudah tidak jualan rokok lagi. Jadi ada ibu yang punya warung, jualan rokok, tapi sekarang sudah nggak jualan rokok lagi. Alhamdulillah. Pertama yang ditanyakan apa hukumnya rokok? Rokok haram. Rokok itu haram. Karena di dalamnya ada mafsadat. Kaidah agama mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Wala turku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Kan sudah sering saya sampaikan, rokok itu ditinjau dari mana saja merugikan. Pertama, ditinjau dari ilmu kesehatan. Islam itu datang menjaga jiwa manusia, betul? Maka apa saja yang bisa melanggar jiwa manusia dilarang. Seluruh dokter di muka bumi ini, seluruhnya loh ya, ijma konsensus. Tidak ada dokter muslim, bahkan dokter yang kafir, bahkan dokter yang ateis sekalipun sepakat bahwa rokok itu merusak sampai yang jualan orang jualan itu kan seharusnya dikasih tahu yang baik-baik betul nggak ini baik gitu. ini gizinya ini lebih ada nggak orang jualan rokok terus info gizi di sini yang ada info penyakit sepakat semua rokok seperti itu berarti rokok itu memadorotkan itu ketok palu sudah semuanya sepakat dan kaidah agama mengatakan yang bermadorot harus diputus. Satu dari segi kesehatan. Yang kedua dari segi ekonomi. Apa kerusakan rokok dari segi ekonomi? Merusak harta kan? Pemborosan. Orang itu pak kalau rokok digelintir terus diobongin, gak ada yang mau pak. Kamu diberikan rokok ketan ketan ketan di apa ketagihan Cara ekonomi innal mubadirina kanu ikhwanan syayatin sungguhnya kemubadiran, kemborong-kemborokan adalah temannya dari segi sosial sosial itu kemasyarakatan apakah rokok itu merugikan? rugi seandainya rokok itu gak merugikan gak mungkin di fasilitas umum ditulisi dilarang merokok. Itu menandakan rokok itu merugikan. Ya. Yang sering saya sampaikan ketika dulu saya mondok tuh, ketika masih nyantri dulu itu, pokoknya kalau temen yang rokok pasti nakal, pasti keluar malam, pasti berantakan hafalannya, itu pasti. Itu menunjukkan bahwa rokok itu berefek negatif. Malai juniori ketika kita sudah jadi jadi senior, kalau yang rokokan mesti malaki teman-temannya. Santri-santri yang kecil-kecil dipalai, duit itu itu wah, sampai cari di pondok manapun insya Allah selama bukan pondok yang gelap insya Allah seperti berefek ya apalagi dari agama la zorro wa la dirar semua mafsadat diputus dalam Islam tak boleh jadi jangan rokokan ada yang rokokan di sini Bismillah. Bismillah. Tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khair minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Tinggalkan rokok kamu akan dikasih banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua bagaimana kalau dia terlanjur dulunya, bagaimana? Eh, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal soleh, mudah-mudahan innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal yang dosa. Wallahu Yang lain silakan. Iya, ada adabnya adalah tapi tidak pakai sarung ya. Tapi lebih baik jangan pakai Ada Terus tadi kita silakan. Alhamdulillah ini banyak anak muda. Ajak teman-teman yang masih ngaji. ziarah kubur itu ada tiga. Yang pertama ziarah syariah, ziarah yang sesuai tuntunan Nabi. Tujuannya adalah mendatangi kuburan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka supaya dilapangkan kuburnya, supaya diampuni dosanya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah untuk apa? Lituzakkirukumul akhirah supaya kita ingat akhirat. Itu ya. Kemudian kullu kalamin yusrok bayukhad illa kalam as-sohib hadal kubur. Kata Imam Malik, setiap ulama bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya kecuali penghuni kuburan ini. Siapa maksudnya? Rasulullah. Karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu satu-satunya imam yang tinggalnya di kota Madinah. Jadi imam kan yang terkenal ada empat ya. Maksudnya imam empat itu. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan di Irak terus pindah ke Baghdad. Ya, Imam Abu Hanifah ada di Kufa, Irak. Imam Malik ada di Medina. Imam Ahmad ada di Baghdad. Jadi Imam Malik mengatakan waktu di ngajari manusia di Masjid Nabawi, Imam Malik mengatakan kullu kalamin yutrok wa yukhad, yukhad wa yutrok setiap orang-orang ucapannya bisa diambil dan ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan itu. Siapa maksudnya? Karena Imam Malik adalah imamnya Medina. Jadi kalau ada pendapat ulama, ya kita kembalikan ke jadi istihad tidak berlaku ketika ada nas. Kalau sudah ada nas jelas tidak boleh beristihad. Istihad itu dalam hal yang belum ada nasnya, dalilnya. Contoh misalnya Dulu tidak ada apa tentunya. Dulu tidak ada jual beli lewat internet. Sekarang sudah ada jual beli lewat internet. Tidak ada dalilnya internet di mana. Zaman dulu tidak ada internet. Maka para ulama menggali-menggali beristihad boleh dengan dalil ini ini ini. Itu boleh. Tapi kalau sudah ada kalau Rasulullah mengatakan jangan jadikan kuburan itu sebagai apa berhala yang disembah. Kemudian orang zaman sekarang terus ngalap berkah terus rawa raupkan ke wajahnya ngalap berkah tidak boleh. Kalau ada nas tak berlaku istihad. Kecuali kalau nggak ada nas baru berlaku istihad. Silakan yang Yang kita lihat begini, jadi lucu ya kan. Satu kali kan kayak rugi, kali yang saya gimana sih? Jadi gitu ya intinya. Gak ada larangan kubur itu mana larangan kubur? Yang jadi jadi loh. Jangan mengatakan itu larangan jangan kubur enggak. Jangan salah paham. Tetapi terperinci ada yang boleh dan ada yang jadi dibahas di kitab-kitabnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Imam yang tegas mengatakan tidak boleh ngalap berkat dengan kuburan. Surat Jumat ayat 3 jangan dilupakan. Terus surat Nuh ayat berapa tadi? 23 jangan dilupakan. Kemudian ini surat apa tadi? Afara'aitumul itu wal Uzza. Surat apa? Surat tidak disebutkan. Eh, surat An-Najm ayat sembilan belas dia atau melihat tafsirnya. Diterangkan di situ bahwa Lata adalah seorang yang soleh dulunya. Ini jelas semua. Jadi nggak usah dibentuk-bentukkan dan jadi fitnah. Yang penting tahu kebenaran yang diikuti. Jadi mami ya? Silakan yang lain. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum lain daripada yang lain kata Nabi. Gimana? orang kafir ini. Pertanyaannya boleh nggak kita mendoakan jelek orang kafir? Sikap kita kepada orang kafir yang memusuhi kita itu jatuh. Lihat dulu, kalau dalam urusan muamalah, yang arti yang artinya non agama kita jual beli silakan Rasulullah jual beli sama orang ya Rasulullah meninggal dunia yang sedangkan baju besi beliau masih dikadekan di orang Yahudi Rasul bermuamalah sama Rasul. Ya, tapi kalau sudah menyangkut agama, maka seorang muslim harus punya wala wal barok. Sampai ini wajib hukumnya membenci Allah. Nek gak benci haram. Wajib hukumnya. Semoga Allah membina katanya di dunia. Di wajib lah. Pokoknya sampai titik ayo mendukung allah, Khawatir khawatir sama keperucut yang mati kafir. Na'udzubillah bilang dzalik. Kita tegak dalam hal ini. Ya. Tak boleh kita walak kepada orang kafir. Niat ini. Ini orang satu kita demo juga jutaan nggak mampu. Lemah kita ini, malu kita ini. Ada yang salah dalam diri kita. Sampai satu orang kafir berani melakukan yang kita koreksi diri kita ada apa? Umat kita ini sakit, umat Islam ini sakit sebenarnya karena gak kenal tauhid. Sopo sing ndakekno biyen ya iki wong Islam dhewe. kan jadi kan itu. Jadi apa enggak? Yang milik kebanyakan orang Islam apa enggak? Orang Islam. Penyakitnya itu kita. Jangan jangan jangan ditauhid, jangan ngerti walak wal barok. Ya. Kita tidak pernah dikalahkan musuh karena kekuatan musuh. Tidak pernah. Kita dikalahkan musuh karena kelemahan Umat Islam Indonesia ini sakit. Sakit. Kayak ngaji ngaji tahu itu penting sekali. Lihat orang Islam yang pikir-pikir jalan ini yang nggak ngerti gitu. Tidak apa-apa, yang penting kan baik. Sudahlah jangan pakai kafir sama toleransi. Toleransi bagaimana? Pentingnya ngaji di sini. Wong nek ngaji serius otomatis ngerti-ngerti dhewe nek ngono gak oleh dipilih. Kita ini sekarang ini penyakitnya adalah kita sendiri yang lemah. Coba ini. Orang minoritas, satu orang menista agama seperti dunia ini dihadapi. Semoga Allah memperbaiki bangsa kita ini. juga. ini juga. Ada yang belum jelas ini salah kadang cakep julukan penjara. Memang kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus sabar. Dan kita tak boleh meneriakkan apa revolusi revolusi cepat. Ya. Ini seandainya waktunya Allah saya kembangkan. Saya kemarin punya kajian judulnya ketika pemimpin dolim. Bagaimana sikap kita? Tapi kita tak boleh kalah kalau dolim itu. Kalau jelas-jelas kedoliman, Apalagi ini orang yang melakukan orang kafir tidak boleh kita ada sedikit kecintaan kepada orang tidak boleh. harus Harus satu umat tidak sakit umat ini. Apalagi orang Islam yang jadi apa namanya ikut bela sudah. Munafikun maklumun pak Orang munafik yang jelas-jelas kamu munafik. Bela. Tidak boleh. Umat Islam tidak boleh Kalau tegas kalau masalah akidah. Masalah muamalah oke okay, ya. Saya nggak melukai kamu, kamu nggak melukai saya. Masih. Eh, Tapi kalau akidah ah, kita punya prinsip. Ya, kita nggak boleh apa namanya lembang di hadapan saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Sudah terjawab ya? Enggak. Wallah. Tahu saya tidak. Tahu saya tidak. Wallah. Tahu kan? tidak? Kita gitu. ini pernah belakang alis sarungnya sudah risau dan dulu lalu saya katanya lagi ah, utamina wakona kalau kamu waktu itu oke dan setuju dengan tentang saya kota yo ayo ayo pikir lah pasti kalau macam dan hikmah cuma memilih untuk kan supaya kan seperti itu ada di lain kan juga, saya kan seperti itu tapi masih kepada Allah bukan sebab itu Ya. Jadi beliau bertanya, dulu pernah saya ceritakan riwayat bahwa Rasulullah pernah terganggu dengan kain dalam sholatnya. Makanya disarankan yang bawa sarung untuk tidak terumpal yang terumpal ya namanya, mereknya itu loh, tulisannya itu loh, kita harus dibawa. Itu membuat orang baca. Meskipun orangnya soleh, tapi kalau di depannya ada tulisannya Aslam itu dibaca. Mesti itu kan otomatis itu. Makanya jangan. Jangan-jangan saya sendiri, enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Kalau iya saya kena duluan, enggak. Jadi kalau saya itu biasanya tak taruh di atas itu. Terumpalnya tetap di belakang enggak apa-apa. Cuma tulisannya itu tulisannya ditaruh di atas. Biar nggak kelihatan. Ya, sekarang bawa aja. Dijajal aja. ya benar-benar ganggu. Apalagi yang pakai kaos partai, lanjutkan. Jalan kan. Ya, sudah ya, semoga bermanfaat. Ini Mas siapa Mas? Mas Rafi. Rafi. Ya. Terima kasih ini bagus sekali. Itu saya pelajari. <clears throat> semoga bermanfaat. Uh, demikian para jamaah, kalau ada pertanyaan silakan disimpan, insya Allah akan ditanyakan pada lain kesempatan. Dan mohon maaf, saya itu kata-kata saya itu kasar pak, jadi tolong dimaafkan.